min hadhihi melebihi daripada orang berbuat baik di sepuluh awal bulan Hijjah ini. Sahabat Nabi bertanya, "Qalu walal jihad fi sabilillah?" Termasuk jihad fi sabilillah enggak bisa melampaui keutamaannya melakukan amal baik di bulan sepuluh 10 Dzulhijjah ini ya Rasulullah, "Ya walal jihad." Illa rajulun khatar yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam Walam yarji bi kecuali seseorang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 Wal watri dan hari ganjilnya itu tanggal sembilannya. Arafahnya. Maka nanti kita himbau untuk bisa berpuasa sepanjang sepuluh 10 Dzulhijjah ini, tapi sepuluhnya tidak boleh. Tanggal satu sampai tanggal sembilan dihimbau, tapi lebih dihimbau lagi agar berpuasa di hari Arafah bagi orang yang tidak naik haji. Hari Arafahnya tanggal sembilan. Kemudian setelah itu dihimbau juga untuk bisa bukanya kayaknya di sini nanti kita ada buka bersama nanti.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 yang gak sedekah-sedekah, yang sudah sedekah ditambah, yang kurang senyum sama suami, yuk mulai belajar senyum sekarang, yang kurang lembut sama istri, sama tetangga, yuk sapa-sapaan, mungkin budaya baik plus saat ini, yuk budaya sepuluh ini sambil tuker-tukeran masakan, kan enak ya. Yang gak bisa masak tuh paling seneng. Eh, itu kan baik. Jadi udah apa-apa ini. Tuker-tukeran. Kita budaya yang baik, ayo membuat satu satu yang aneh. Aneh menurut manusia tapi indah menurut Allah, baik menurut Allah SWT. Apakah bid'ah kalau kita tukar-tukaran makanan? Memuliakan. bom. Oh, Tapi kalau berbuat baik jangan nunggu. Nunggu saja. Sekarang sudah mau sedekah dibatalin. Kenapa? Nunggu satu dul Hijjah aja nanti. Oh enggak benar. Sebaik-baik kebaikan yang diberikan hari ini. Lebih cepat atau lebih bagus. Sepuluh ribu hari ini lebih bagus daripada sejuta esok hari. Sepuluh hari 10 ribu hari ini tetap lebih bagus daripada 10 ribu Dhul Hijjah nanti. Sebab 10 ribu Dhul Hijjah adalah belum tentu kita membayar, tapi sekarang sudah pas. Kalau bandingannya ya, ya. Ini jangan dibandingkan dengan nanti, sekarang. Ya, sekarang ini maka khairul bir ajiluhu sebaik-baik kebaikan dipercepat. Sebab ini ada kesalahpahaman orang nunggu keutamaan sedekah di bulan Ramadan sehingga kalau ditanya orang ibu sedekah nanti saja Ramadan. Orang pada kelaparan sudah Salah itu. Hari ini tidak usah nunggu Ramadan. Sekarang. Lebih bagus mana? Ya sekarang. Ramadan nanti rizki yang lain tuh. Jadi di Ramadan ditingkatkan begitu. Hari ini sedekah misalnya 10 ribu, 100 ribu, 1 juta, 1 juta. Terus. Kalau masuk Ramadan naik. Hari ini biasa sejuta, sejuta, sejuta. Satu dul hijah naik. Begitu. Bukan sekarang pelit, nunggu dul hijah. Itu namanya nggak bener tuh. Sama ini ntar lagi Muharram ini ada fitnah lagi ini. Fitnah tapi benar satu sisi akan tapi kalau difahami salah jadi salah. Menjadikan 10 Muharram adalah hari yatim piatu, nyantuni anak yatim. Jadi kalau orang kaya didatangi sekarang suruh nyantuni anak yatim, bantu anak yatim katanya Pak, nanti saja Muharram. Memang anak yatim makanya sebulan sekali, setahun sekali. Ini menjadi musibah juga. Maksudnya dijadikan itu bulan untuk orang sadar ini ada anak yatim, tapi setelah itu sedekahnya terus berjalan. Sebab anak yatim setiap hari juga makan. Bukan setiap tahun bulan Muharram, 10 Muharram. Sudah makannya suruh keliling kampung lagi. <clears throat> Lupa dikasih minum kadang-kadang. Jejer. Tatanya dapat amplop 20 ribu. Untuk setahun. Ini gimana ini? Ya, misalnya menjamin anak. Ini kadang satu yang benar tapi menjadi salah. Sebab banyak ada orang semacam itu. Tapi ketahuilah, menyantuni anak yatim setiap saat. Mana lebih bagus hari ini atau Muharram nanti? Hari ini lebih bagus. Lebih cepat adalah lebih lebih bagus. Itulah ini saja jangan sampai gara-gara ini mandek nanti ada orang sudah mau sedekah, ih batal. Ntar aja deh. Betul nunggunya satu muha, satu tulah ijah. Tatanya apa? Pengen beli ini, pengen beli itu, anak minta ini, batal lah Gak jadi berbuat baik. Ini saja insyaallah. Allah.